sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indosiar dimanapun Anda berada dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini kembali kita bisa ketemu lagi di sini tentunya di Mama dan AA bersama komplit atasi nyeri sendi. Iya, pemirsa buat Anda yang di rumah pagi hari ini Anda bisa eh, menghubungi 5655676 atau 5655680 buat yang ingin curhat melalui telepon atau yang ingin curhat melalui Skype, silakan Anda bisa add dulu ID kami di mamah.aa.beraksi. Pagi ini akan ada kuis juga yang berhadiah jutaan rupiah buat Anda yang di rumah. Mudah-mudahan bisa menjadi rezeki Anda hadiahnya. Iya. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Ibu-ibu di sini udah pada menikah belum? Sudah. Oh, malah udah lupa kali ya. Iya. Alhamdulillah waktu dulu waktu uh, sama uh, sang suami itu dijodohin apa nyari sendiri? Iya, ada yang dijodohin, ada yang nyari sendiri. Iya, eh, segala sesuatu memang sudah menjadi ketetapan Allah, termasuk jodoh. Tapi kalau tidak diikhtiarkan juga kita juga gak bakal mendapatkan jodoh yang kita inginkan. Nah, di pagi hari ini kita akan sama-sama membahas tema tentang jodoh antara ikhtiar dan takdir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.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 liyudhirahu ala dini kulihi walau karih musrikun walau karihal munafikun. Faqala Allah Ta'ala ahalla nikaha wa nadaba ilaihi wa harrama sipaha aw ala ilaihi. Wa Allah Ta'ala wa la jina innahu kana fahisyatan wa sa'asabila. Berpasangan. Berjodoh. Ini merupakan ketentuan kita manusia. Bukankah kalau kita dapat undangan surat pernikahan selalu ada ayat Ar-Rum 21. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum ajwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan dia telah tanda-tanda kekuasaan Allah Aljadikan jadikan buat kalian laki-laki istri kalian min anfusikum. Dari jenis kalian sendiri. Allah jadikan buat kalian suami istri perasaan kasih dan sayang. Dan ini tanda bagi orang yang mau berpikir. Hidup oleh Allah sudah diberikan pasangan. Ada jodohnya. Namun masalah jodoh sampai kiamat tidak akan habis diperbincangkan. Ada yang bilang yang namanya jodoh itu takdir apa ikhtiar. Ada yang bilang emang takdir. Takdirnya dia mah kawin sama dia tuh. Udah takdir, yarin dia diterima apa adanya. Ada yang bilang ikhtiar dong. Namanya juga hidup di dunia, usahain. Tuh. Saya tanya hadirin. Rukun iman ada berapa? Nah. Yang nomor enam apa? percaya dengan kodok dan kodarnya Allah. Antara kodok dengan kodarnya Allah tidak sama. Kodok. Tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan takarub ilallah. Itu kodok. Yang disebut dengan takdir ikhtiar. Yang kedua kodar atau takdir. Yang disebut dengan takdir mutlak Artinya ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun. Apakah yang namanya jodoh itu takdir dari Allah? Sekarang lihat. Kalau seandainya jodoh adalah takdir dari Allah, nggak bakal ada dong orang yang nikah sudah senang, bahagia, punya anak, bahkan punya cucu bercerai. Ada nggak? Ada. Kalau itu yang terjadi, kira-kira jodoh itu takdir mutlak atau takdir ikhtiar? Ikhtiar diusahakan. Manusia diperintahkan berusaha. Anda lihat ar rodu ayat 11. Inna Allah la yugayiru ma biqaumin hatta yugayiru bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum tadi merubah dirinya sendiri. Ada usaha. Ibu datang ke sini daftar dulu apa ujuk-ujuk datang? Daftar. dulu usaha. Pengen lihat Abdel. Pengen ketemu Agus dan kawan-kawan. Tuh dari daftarnya aja dua tahun setengah. Usaha gitu loh. Coba kalau Anda nggak daftar, nggak bakal ketemu Abdel. Nah, bakal ketemu Agus. Usaha, jadi wajib usaha. Anda lihat di dalam surat Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata min sa'irillah. Pemirsa, kalau kita haji, kalau kita umroh, kita sa'i. Sopa marwa, sopa marwa, sopa marwa, sopa marwa. Menapak tilasi perbuatan siapakah ini? Siti Hajar. Kenapa sopa marwa sopa marwa? Karena kesopa lari nyari air gagal tidak tinggal diam bangkit usaha kemarwa gagal bangkit artinya hidup di alam dunia wajib usaha gagal jangan diam bangkit gagal bangkit kegagalan minimal tujuh kali begitu juga dalam jodoh ah saya mah nungguin takdir kalau takdirnya dapat jodoh, dapat jodoh. Kalau kagak mah kagak. Ngumpet aja di rumah. Dapat jodoh kagak? Usaha mikir keluar tuh, pergi ke pengajian, pergi ke taklim, pergi ke tempat maulid, ke tempat Isra Mi'raj, pergi ke tempat pang, uh, uh, pesantren, tuh dapat yang baik. Kalau pengen jodoh yang baik, cari tempat yang baik. Pengen berlian, cari di toko berlian, bener nggak? pengen emas cari di toko emas. Jangan Anda pengen suami yang soleh dan soleha pergi ke bar. Salah jaka sembung bawa pete itu mah. Kagak nyambung. Eh. Makanya usaha. Kalau memang jodoh merupakan takdir mutlak. Nggak bakal Rasul bersabda. tun kahul mar'atali arba'in lima wali walihasabiha, wali jamaliha, wali diniha, palikat bidati dini taribat yaminuka. Nikahilah orang yang kamu sukai. Karena turunan, kekayaan, cantik tampan, karena agama, kalian ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian jadi sengsara. Artinya berusaha dong. Jangan cuma nyari yang cantik doang tentang ngerti agama. Jangan cari yang turunan menak, turunan raden, turunan bangsawan, enggak ngerti agama. Jangan cari orang kaya nggak ngerti agama. Cari yang mengerti agama. Pengamalan agamanya baik. Itu usaha kita. Ha, ah, biarin. Dia mah ganteng banget. Kagak sholat juga. Uh, biarin. Kagak sholat biarin. Mau dibawa kemana dunia ini? biarin dia mah turunan menak, turunan darah biru. Yang penting mah jadi menak saya, tapi nggak pernah ibadah. Ngapain? Usaha. Jadi yang namanya jodoh adalah dua kesatuan. Usaha dan takdir dari Allah. Manusia punya wajib berusaha diiringi dengan doa. Ketentuan akhir adalah hak prerogatifnya Allah. Iya, baik itu dia atau siapa mau untuk tema kita di pagi hari ini tentang jodoh antara ikhtiar dan takdir. Sekali lagi saya ingatkan Anda yang di rumah yang ingin curhat melalui telepon sudah bisa menghubungi 5655676 atau 5655680 atau yang ingin curhat melalui Skype silakan di saja ID kami di mamah A. Beraksi. Sekarang kita break sebentar nanti kembali lagi tentunya tetap di Mamah dan A. Beraksi. Bersama Komplit atasi jadi sendiri.